Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa wa nastaghfiruh billahi min shururi a'malina. May yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.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 Kita kembali pada pembahasan hadis-hadis An-Nabawi berkenaan tentang yang mana pembahasan yang lalu kita sudah sampai pada hadis yang ke-12 maka insyaallah malam kita menyambung kita masuk pada hadis yang ke 13 yang disebutkan oleh penulis rahimahullah Hadis yang ke-13 disebutkan beliau hafizahullah agama itu adalah nasihat Beliau sebutkan hadis dari sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari Ra'ah radhiyallahu ta'ala Adapun nama beliau Tamim Ad-Dari dan beliau memiliki kunyah Beliau berkunyah Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Disebutkan sebuah faedah oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Beliau menyebutkan bahwa kami pada hari beliau memiliki satu hadis dalam kitab sains. Arabul dalam riwayat dalam kitab sahihnya tidak ada satupun hadis dari sahabat kami bin Aus ad dari sehingga beliau dalam hal ini beliau menyebutkan sebuah hadis yang boleh jadi akan secara jumlah itu sedikit dibandingkan para sahabat. lebih para al para sahabat para perawi hadis yang terbaik tetapi apakah ini menjadi sebuah aib ketika yang belum sampaikan jumlahnya tidak sebanyak sahabat yang lain secara jumlah. Terjawab maka hal tersebut adalah Beliau akan dan kemudian disampaikan para sahabat disampaikan lagi kepada orang-orang setelah maka dari Nabi SAW masih mendapatkan ajarnya pahala apa yang kita ambil dari Jangan melakukan janji. Kebaikan. Penyampaian ilmu. Jika itu adalah benar dan sahih. Maka kita berupaya Jangan kemudian berkecil hati dan menganggap kecil amalan menyampaikan pada hakikatnya adalah Nah, beliau di sini menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i semua hadis yang sangat masyhur Jami dari Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan adilun nasihah, adilun nasihah, adilun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat agama ini adalah nasihat. Diulang oleh Rasul SAW tiga kali. Maka para sahabat Rasulullah bertanya, "Qul dari mana?" Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, untuk siapa?" Ini agama ini dikatakan nasihat. Maka nasihat tersebut? Rasulullah SAW menjawab, Qala lillah wal kitabihi wal yaimatil muslim Jawab oleh Nabi SAW Agama ini adalah nasihat bagi Allah dan bagi kitabnya dan untuk rasulnya dan untuk para pemimpin kaum muslimin dan untuk kaum ketika mendengar pertanyaan dari Nabi SAW kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin Masyarakat nah, muslimin rahimani wa Nabi SAW di sini sebuah perkara yang aku saat ya ini termasuk di antara tanda Nabi SAW jawab yang karim karena kita sampaikan di ialah sebuah kalimat yang pendek kalimat yang ringkas akan kalimatnya ringkas pendek tapi faedah dan manfaat Maka Nabi SAW sebutkan berkenaan tentang madar Islam perputaran poros-poros Islam yang jika masing-masing dari kita muslimin mengerjakan di tengah jamaah mereka di tengah perkumpulan maka saya akan sampai akan mereka raih kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan mengamalkan hadis ini dan setelah mereka akan hidup dengan bersaudara saling mencintai di antara mereka saling mereka dikumpulkan dengan satu dikumpulkan di bawah satu bendera Islam dan di bawah satu manhaj satu prinsip dalam Dari hadis ini akan kita dapatkan bismillah sebab kebahagiaan hidup kita jika. maka apa maksud dan apa hadis ini merupakan nasihat agama ini adalah nasihat yang mana secara bahasa an-nasihat dalam bahasa Arab itu adalah hiyazat yaitu sebuah penjagaan upaya untuk membersihkan memurnikan maka kalau ini berkaitan dengan Allah Subhanahu apa yang dimaksud dengan nasihat disebutkan oleh penulis agama ini adalah nasihat terhadap bermakna agama ini ya agama ini berisi perintah-perintah keimanan dan beriman dengan apa? Beriman dengan apa yang dari nama-nama Allah Subhanahu Al-Husna wa sifatihil 'ali dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Asmaul Husna dalam Arab disebutkan faedah oleh Syekh Ini merupakan bentuk dari al-ahsan bentuk taknis bentuk muannas dari al-ahsan artinya adalah yang terbaik nama-nama Allah Subhanahu semuanya terbaik. Wasifatihil uliya dan sifat-sifat Allah Subhanahu yang tinggi. Kata beliau berikutnya, iman dan haqqan shadiq. Apa yang terkandung dalam Alkitab? Kemudian keimanan kepada Allah Subhanahu Kemudian nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu kita iman. Dengan keimanan yang benar tanpa dimasuki dengan sikap-sikap tasbih. Apa itu tasbih? Dari kata bahasa Arab syabah, syabah artinya menyerupakan tasbih dalam pembahasan nama dan sifat berarti menyerupakan Allah. Apakah sebagian dari sifat diserupakan dengan sifat yang ada? Dan juga tidak tercampur pada perbuatan taktil. Taktil dengan Artinya menolak. Menolak apa? Menolak larangan. Sikap seorang muslim yang benar ketika dia menjumpai ayat dan disebutkan di dalamnya lama sikap maka dia beriman dengannya beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat bukan menolaknya artinya tidak mau beriman dengan nama dan sifat Allah Ta'ala sebutkan Bisa terkandung nama Allah Lafad jalalah Allah Diikuti dengan nama Ar-Rahman dan Namanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tetapi pada masa hidupnya Rasulullah ketika dituliskan kalimat Bismillah mereka menolak pada nama Ar-Rahman. Disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu bahwa orang-orang yang jahiliyah orang Anas bin Mata wazadahum orang-orang Arab jahiliyah karena kejahilan mereka karena tidak mau untuk mengikrari yang disebutkan Rasul ke seorang muslim yang baik yang dia mengimani nama Allah dan juga sifat-sifatnya baik wala tahrif dan juga tidak merubah kata ayat ataupun hadis menyebutkan sifat Allah Subhanahu Misalkan tentang sifat tangan Allah Subhanahu wa taala sebutkan Allah Subhanahu wa taala ketika dicela oleh orang-orang Bani Israel dan orang Yahudi dengan lancangnya Allah Subhanahu Wah, kedua tangan Allah Subhanahu ikatan Allah Subhanahu wa taala dan yadahu maksud bahkan kedua tangan Allah Subhanahu terbentang Allah memberikan rezeki kepada siapa saja. Maka di sini ada sifat anabudin. Sikap seorang muslim ketika mendengar sifat Allah walaupun tidak kemudian membayangkan tangannya tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat dan juga tidak merubah ayat yang menyebutkan tentang sifat dipalingkan menuju mana. Apakah yang terjadi? Jawabannya Sebagian orang ketika mendengar ayat-ayat sifat seperti contoh sifat tangan bagaimana? Maka tergambarkan kalau Allah punya tangan, makhluk juga punya tangan. tidak berarti menyembuhkan Karena tentu berbeda tangan sang Khalid sifat yang maha kita akan langsung sehingga kita akan berdakwah tanpa kita sempat dan tidak boleh seorang muslim membayangkan seperti apa Bayang ini tangan dia tangan seperti apa yang jelas kita beriman dengan ayat-ayat tersebut yang menyebutkan Allah subhanahu sifat dan dengan makhluk dengan tidak ada satupun makhluk Huwa sami basir. Sami yang maha mendengar Al-Basir Allah dialah Pada ayat ini Allah sebutkan sebuah prinsip atau kaidah Allah Subhanahu tidak ada yang sama dengan Sekaligus Allah tetapkan berarti penglihatan Allah Subhanahu ini kita ingat Kita beriman banyak dan sempurna. Ialah dengan cara menjadikan Allah Thank you. maka artinya tidak diberikan apakah itu pohon-pohon, patung-patung, masuk-masuk yang lain, jin, ataupun yang lainnya murni ibarat tersebut diajak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa nafyu syariki dan juga meniadakan sekutu bagi Allah Subhanahu Kemudian dengan seorang mengerjakan ini juga bentuk nasihat terhadap perintah Allah Subhanahu dan meninggalkan segala perbuatan maksiat, perbuatan tentang Allah, dia tinggalkan, dia jauhi. Kemudian cinta dan seorang muslim dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta yang paling besar. amanu ashad kebaikan dan orang-orang yang beriman paling besar cinta allah bughdhu seorang cinta karena Allah dan membenci wa muwalatu man dan bersikap loyal, bersikap baik kepada orang-orang yang menaati Allah Subhanahu wa munabah serta meninggalkan orang-orang yang maksiat wajihadu man kafara dan bersungguh-sungguh berjihad terkait dengan dan mengakui yang mengakui nikmat mensyukurinya dan mengikhlaskan dalam segala urusan Agama ini adalah sehat terhadap Allah. Apa maknanya? Beriman kepada Allah Subhanahu sifat-sifat dengan keimanan yang jujur. Kemudian setelah itu dalam praktek amaliyah untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga dia berupaya untuk menegakkan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan serta dia ketika mencintai sesuatu dia cinta karena Allah kalau dia benci juga bencinya karena Allah subhanahu ini nasihat agama ini adalah nasihat bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua yang disebut oleh Nabi SAW Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat untuk kitab Allah Subhanahu Amalannya ya, maknanya ialah al-iman. Beriman bahwasanya Al-Qur'an kalam Allah, firman Allah Subhanahu Munazzalun minhu Allah SWT menurunkan Al-Quran itu dari makhluk dan bahwa Al-Quran wa anahu la ya'tihil batil dan bahwa Al-Quran itu tidaklah didatangi oleh kebatilan dari arah depan maupun arah belakang tidak ada kebatilan satu. Kita akan berhenti sejenak di pohon ini. Beriman bahwa Al-Quran adalah merupakan kewajiban setiap muslim. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat menyebutkan bahwa Al-Quran kalamnya, firmannya Allah sebutkan terkait dengan orang-orang musyrik. Fajirhu hatta yasma Kalau ada salah seorang dari kaum musyrik meminta perlindungan kepada maka hatta yasma' kalam sampai dia mendengar kalam Allah ucapan Allah maka Al-Qur'an Karim adalah termasuk dari firman Allah sehingga sangat keliru dan fatal. Bila ada yang mengatakan bahwa dikatakan oleh sebagian bahwa Al-Quran itu bahasa Arab. Ini adalah ucapan yang sesungguhnya orang-orang Arab jahiliyah sendiri Mereka malu untuk mengatakan. Kenapa? Kan di masa turunnya Al-Quran, orang-orang Arab jahiliyah tidak mampu bahasa Al-Quran Walaupun pada, pada asalnya memang tetapi bukan produk budaya bangsa Sampai ketika ada seorang nabi palsu yang ingin membuat karangan atau surat yang ingin disandingkan dengan ayat Al-Quran Karim dia tidak bisa yang lainnya. Kenapa? Al-Quran itu datang dari Allah. Ketika orang jahiliyah mendengar Nabi SAW baca sampai sampai mereka bingung kok ada kalimat isinya dan bahasanya sangat dari bahasanya indah dan dari isinya sangat berbobot, sangat bermakna. Orang-orang Arab tidak bisa tiba-tiba muncul di abad Al-Quran Nah, itu merupakan bentuk Allah Yang pertama, juga bentuk penistaan terhadap Islam walaupun dirinya mengatakan sebagai muslim. Al-Qur'an Al-Karim Allah turunkan darinya dan Allah Subhanahu wa taala jam penjaga terhadap Al-Qur'an tidak sebagaimana jam kita tidak sebelum karena Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam ayatnya Inna nahnu nazzalna Sesungguhnya kami kata Allah nanti Kami telah menurunkan adik Di sini Allah sudah menegaskan kami. Ya telah menurunkan Al-Quran dan Al-Quran ya dia tidak berilmu. Karena Allah SWT sudah menegaskan Inna azal nanti Allah lanjutkan wa inna dan semuanya kami benar-benar menjadi penjaga. Apa yang dimaksud penjagaan? Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran ini dan campur tangan dari penambahan ataupun diantara dengan ada yang Allah jadikan Al-Quran ini terjadi. Jaminan Allah Subhanahu Wa Taala berlaku sampai Allah. Kalau Al-Quran itu adalah produk budaya, Apakah mungkin satu dari apakah satu dari bahkan lolos dari kejahatan? Tetapi karena Al-Quran itu datang dari Allah, tidak ada satu Laifan Fidin Rahmani wa Ya, sebutkan Al-Quran ini bukan Kenapa? Karena Al-Quran adalah merupakan firman dan firman Allah adalah bagian dari sifat Allah. Maka sifat Allah itu sama dengan makhluk. Bukankah makhluk juga berbicara? Makhluk juga bercakap-cakap dengan kalimat yang didengar oleh lawan bicaranya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebagai al memiliki sifat kalam yang tidak sama dengan sifat kita ingat pada semua sifat pada tidak sama dengan sifat dalam hakikat manusia berbicara kalimatnya terbatas bisa benar bisa salah. Adapun kalimat Allah firman sehingga jangan disamakan. Wa annahu la ya'tihil batil dan tidak ada satu pun kebatilan yang datang dan bercam ketika ada seorang makna Al-Quran dengan makna yang salah saja dari sebuah ayat pemelam ya lima angsal ada yang maknai <coughs> sebagai kalimat ini atau ayat maka Al-Quran Al Karim membantah tidak mungkin dimaknai dengan pemahaman Begitu pula terkait dengan ayat ar rahman al 'arsy misalkan Allah Ar-Rahman istiwa arsy maka beristiwa artinya tinggi sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu Nah. Kalimat yang hak Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebagaimana yang kita baca dalam dan insya kita lanjutkan kita Thank you.